Terakhir yang kita bahas ialah di antara hak ukhuwah dan persahabatan ialah mengenal mengetahui nama ikhwah kita, sahabat kita, teman kita juga mengenali nama bapak-bapak mereka fulan bin fulan fulan anaknya fulan dengan tujuan supaya bisa memenuhi hak mereka dengan sempurna tidak kurang dalam menunaikan hak mereka. Disebutkan kemarin di antara hal yang dibenci oleh para salaf ialah persahabatan hanya semata-mata kenal wajah tanpa tahu namanya. Disebut dengan ma'rifatun nuki. An-nuki al-ahmaq. Ini kenalannya orang yang nuki, an-nuki al-ahmak, orang yang bodoh. Maknanya hanya tahu wajah, nggak tahu orang. Padahal dia sahabat karibnya, teman karibnya, ikhwah lillahu filah, fillah tidak tahu namanya, tidak tahu nama bapaknya, tidak tahu tempatnya dari tempatnya di mana, hanya tahu wajah. Ini hal yang dibenci oleh para salaf. Sebab dia akan kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Barakallahu fikum. Ini dibahas sebelumnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yang diangkat dari ma'alif rahimahullahu taala dalam buku ini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha dan di antara konsekuensi persahabatan, etika pertemanan, adab ukhuwah ialah mujanabatul hiqdi waluzumus safhi wal anil ikhwani. Tiga poin boleh sebutkan. Yang pertama mujanabatul hiqdi harus menjauh meninggalkan sifat dendam. Hekdun dendam. Awalnya gesekan-gesekan. Berikutnya lagi adanya saling suudzon. Buruk Berikutnya lagi saling membalimi, mencari aib. Yang paling parah dendam. ya tertanam dalam hatinya kebencian yang sangat kepada seseorang dan dia berkeinginan dengan sangat untuk membalasnya untuk melampiaskan kebenciannya melampiaskan amarahnya di waktu mendatang dendam haid dun dendam ini akhlak yang paling jahat akhlak yang paling buruk, akhlak yang paling keji dalam bermuamalah, dalam persahabatan, apalagi dalam berukhuwah. Ya, yang paling keji menunjukkan orangnya ini hatinya kotor, hatinya busuk, memendam dendam, menyimpan dendam. Menggambarkan orangnya jahat Orangnya jelek Tidak bisa melupakan masa lalu Tidak bisa memaafkan orang lain Dendam Ini Khulukun sayyi Sehingga di antara konsekuensi pertemanan dan persahabatan Mujanabah wajib dan harus menjauh meninggalkan sikap dendam ini. Jangan sampai ada pada kita semua. Tambahkan lagi waluzumus safhi selalu sering memberikan ampunan wal afiyanil ikhwan memaafkan para ikhwah. Ini dua hal yang saling talazum, saling berkaitan, saling melengkapi. Jangan dendam, maafkan. Dua-duanya. Ketika hanya cuma satu, nggak ada gunanya. Semata-mata nggak dendam, tapi nggak mau maafkan juga. Itu bukan ahlak yang baik, bukan adab yang bagus dalam pertemanan. Dendam? tidak. Maafkan tidak. Tidak juga. Ini jelek. Atau dia memaafkan secara zahir di depan orang lain tadi, tetapi di hatinya, di kalbunya, di jiwanya tertanam hebdun dendam yang membara. Waktu itu dimaafkan. Waktu itu nggak dilampiaskan, tetapi dendamnya masih ada. Ini merencanakan hal-hal yang jelek, hal yang buruk di masa mendatang. Ini jahat. Sehingga dua-duanya harus ada. Jangan dendam, maafkan saudara kamu. Taib. Ikhwan fillah Hal yang penting kita pahami bersama adalah kita ini bersahabat, berteman, berukhuwah dengan sesama Bani Adam. Ini camkan baik-baik. Saya manusia, Anda manusia. Anak insan, anta insan, huwa insan. Kita min Bani Adam. Tempatnya salah, tempatnya alpa, tempatnya cacat, tempatnya aib, tempatnya kemungkaran pasti itu maka tidak mungkin bagi anda untuk bersahabat dengan orang yang tanpa salah tidak mungkin itu nanti di di kiamat di al jannah di dunia pasti berteman bersahabat mendapati pada teman kita sahabat kita ikhwah kita kesalahan khilaf alfa aib, cacat, bahkan mungkin perkara mungkar. Yang kedua, hal yang penting juga ditanamkan di sini barakallahu fikum adalah yang namanya ta'amul interaksi antar bani Adam yang memang banyak salahnya. Seringkali atau terkadang terjadi yang namanya gesekan. Ada orang yang salah kepada antum. Ada orang yang mungkin membolimi antum. Ada orang yang mungkin menyakiti antum. Ada orang yang mungkin mengerjakan tindakan yang kurang baik, katakan jahat kepada antum. Manusiawi. Manusiawi, ya. Barakalikum. Ini hal penting yang perlu dikasih di di di sebagai sebagai mukadimahnya. Maka sebagaimana kita berharap orang lain memaklumi keadaan kita yang ada salahnya, yang ada khilafnya, yang ada aibnya. Sebagaimana kita berharap orang lain memaklumi kondisi kita tadi mengharapkan mereka memaafkan kita, mereka mengerti keadaan kita, nggak dendam kepada kita. Wah kata sebaliknya kita pun dituntut untuk pengertian, memahami kondisi orang lain tadi yang juga ada salahnya, ada khilafnya. Kita pun juga demikian memaafkan mereka. Juga demikian jangan dendam kepada mereka. Barakallahu Kita sama-sama Bani Adam. Ikhwanullah terkait dengan bab masalah memaafkan orang lain yang salah. Ada dua keadaan dirinci oleh para ulama. Apakah dimaafkan ataukah tidak? Terkait dengan orang yang menzalimi kita, yang menyakiti kita, yang mengganggu kita, yang salah kepada kita, dua keadaan. Yang pertama adalah barakallahu fikum orang tadi ketika dimaafkan menjadi bagus, menjadi baik. Ya, aslaha baik memperbaiki keadaan dirinya. Tahu dia tahu kesalahannya, dia insaf, dia perbaikan diri, dia taubat, tidak mengulang lagi. Yang ini wajib dimaafkan dan tidak boleh sedikit pun dendam. Ya sudah kamu maafkan dia akan tindakan dia yang semena-mena kepada antum, menyakiti antum, menggolimi antum, maafkan dia. Dengan engkau maafkan, insaf menjadi baik, menjadi bagus, dia berubah. Maafkan dia. Dipahami ya? Memaafkan di sini hukumnya wajib. Tanpa dendam sedikit pun. Yang kedua adalah barakallahu fikum sosok seseorang yang zalim bahkan menyakiti, mengganggu orang lain, berkesalahan kepada orang lain. Ketika dimaafkan tambah jadi. Ketika dimaafkan ngelunjak dia. Semakin semena-mena, semakin menyakiti orang lain, semakin mengganggu orang lain, semakin zalim. Wah, semakin dia semena-mena. Yang seperti ini kadang perlu dikasih pelajaran kalau memang Anda mampu. Tapi ingat tanpa dendam. Ya, dendam ini nggak boleh selama-lamanya. Saya kali kasih pelajaran. Kalau Anda mampu. Itu yang membedakan antara orang yang bisa kontrol emosi berpahala dan utama dengan yang tidak. Kemampuan dia. Ada orang yang pemaaf. Hmm? Salah dimaafkan, dimaafkan, dimaafkan. Pemaafnya dikarenakan tidak punya kemampuan untuk membalas. Kalau nggak dimaafkan, ya hancur dia. Ini namanya ajiz Ketidakmampuan Ini bukan fadilah Bukan keutamaan Ini kelemahan Tapi yang dikatakan mulia dan utama dengan keterangan di atas, dia mampu. Dia punya kudratun al-intiqam namanya. Dia punya kemampuan untuk membalas. Punya kemampuan untuk ngasih pelajaran gitu. Tapi dia maafkan. Maafkan dan bagus efeknya gitu. Maka dikatakan ini yang utama. Sifatnya kaum mutakin wal kawimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa mengontrol emosinya, menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Ini, ini utama ketika dia punya kemampuan membalas namun dimaafkan dan pemaafannya bermaslahat. Dipahami ya? Ini yang terpuji. Dalam kondisi yang seperti yang di atas, engkau mampu membalas. Engkau punya power, kekuatan, kekuasaan membalas kezaliman dia. Kamu lihat dimaafkan jadi bagus, maafkan dia. Anda memiliki sifat takwa. Sifatnya kaum muttaqin yang bisa mengontrol emosi dan memaafkan orang lain. Barakallahu Tapi ketika dimaafkan tambah melunjak, tambah zalim, tambah semena-mena, menginjak-injak kehormatan banyak pihak, ketika itu sesekali Anda intikam membalas kejelekan dia dengan setimpal. Kasih pelajaran. Anda mampu kasih pelajaran. Dan dengan tanpa dendam. dengan tanpa dendam. Dendam tidak boleh selama-lama. Kasih. Begitu. Biar dia tahu. Tidak boleh zalim, tidak boleh menyakiti. Biar dia tahu. Yang dia ganggu, yang dia zalimi, yang dia sakiti punya kemampuan. macam-macam. Secukupnya saja yang bisa meredam kezaliman dia, tindakan semena-mena dia. Begitu dia ngerti, jangan pergi, jangan takut. Ih, ini nggak sembarang orang ini. Diganggu. Hmm, gitu. insyaallah ya? ada dua keadaan. Jadi tidak selamanya memaafkan. Tidak selamanya membalas. Ada kalanya maafkan ketika mengandung efek positif padanya ada kalanya kasih pelajaran setimpal ingat setimpal jangan melampaui batas Barakalafikum. Yang dibahas kali ini adalah ikhwah. Ikhwah kita, saudara kita karena Allah. Ikhwah fillah. Kata-kata ikhwah itu menggambarkan dia bukan orang jahat, dia bukan orang jelek. Sosok yang mudah insaf, mudah kembali, mudah ingat gitu. Mudah taubat, mudah rujuk. Ketika dia melakukan tindakan-tindakan zalla, ketergelinciran, mungkin tanpa sengaja menyakiti kita, mengganggu kita, maka kita, kita maafkan dia. Kita maafkan, kita kasih pengertian dan jangan dendam kepada mereka sedikit pun. Manusia biasa ya, kadang dia salah ngomong, Oh, bayangannya dia bergurau, ternyata dianggap serius, sakit hati, ini namanya orang kadang dia nggak sadar mengerjakan tindakan tertentu yang menyakiti orang lain. Barakalasikum. Ketika dia e, dimaafkan berubah atau dia minta maaf, maafkan dia. Jangan sekali-kali dendam. Barakalasikum. Wallahi insyaallah ya. Seorang mukmin bukan pendendam. Meskipun disakiti. Fidhalim, bukan pendendam. Pendendam itu sifatnya orang yang jahat syar. Barakulahikum Apalagi seorang talibul ilmi, seorang mencari ilmu bukan pendendam. Apalagi seorang dai, ustaz, syekh, alim yang punya keilmuan, yang memahami ilmu bukan pendendam. Hati-hati, bukan pendendam. Ketika ada sifat ini pertanda rajulun sayyi, orang jahat. Itu orang jelek. Fi qalbi khubthun, di hatinya ada kebusukan. Maka kamu hilangkan itu semuanya. Jangan dendam, hilangkan dendam, maafkan sahabatmu, maafkan teman kamu, maafkan ikhwa kamu yang mungkin menyakiti kamu. Dan dengan pemaafan menjadi bagus, menjadi baik, kembali normal muamalahnya barakallahu <clears throat> Di sini belum membawakan ucapan seorang alim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala qala Hilal ibn al-Ala Berkata Hilal ibn al-Ala rahimahullah Lu mengatakan ja'altu ala nafsi Saya punya komitmen pribadi Saya menjadikan atas jiwaku ini saya punya komitmen pribadi. Allah ukafi'a ahadan bisharrin. Aku tidak akan membalas orang lain dengan kejahatan. Wala ukukin. Aku tidak akan membalas orang lain dengan kedurhakaan. Maknanya ketika ada orang lain yang menyakiti aku, Aku punya komitmen, aku tidak akan membalas itu dengan kejahatan pula. Ada orang lain yang durhaka kepada aku. Aku punya komitmen, aku tidak akan membalas dengan durhaka pula. Tidak. Begitu. Punya komitmen yang namanya air tuba jangan dibalas dengan air tuba juga. Kejelekan Jangan dibahas dengan dijelekan pula. Tapi sebaliknya, gitu. ada yang jahat, ada yang jelek, saya balas dengan air susu, dengan air madu. Gitu. Mereka jahat, saya nggak mau jahat. Mereka jelek, saya nggak mau jelek. Mereka durhaka, saya nggak mau durhaka. Tapi sebaliknya, ha, memaafkan mereka, mengawal hatinya mereka, wahakata. Ini komitmen yang sangat bagus. Pertanda hatinya bersih. Tidak ada kebencian, permusuhan, dendam pada siapapun. Pertanda akhlak yang sangat bagus sekali. Belum mengatakan iktidaan bihadhil abiyat dalam rangka untuk meneladani bait-bait syair berikut ini. Belum membawakan bait syair berikut ini. Ini bait syair diucapkan oleh Hilal bin Ala rahimahullah. Beliau mengatakan lamma afautu. Ketika aku memaafkan orang lain, walam ahtid ala ahadin dan aku tidak dendam kepada siapapun. Arah Arahtu nafsi maka aku menentramkan jiwaku, menenangkan jiwaku min ghammil adawati dari gundah gulana permusuhan. Orang itu kalau memusuhi orang lain pasti ada sempitnya hati, nah, gitu ya. Ada bara panas permusuhan. Kalau saya memaafkan orang lain, saya maafkan mereka, nggak dendam kepada siapapun. Saya pribadi merasakan ketenangan dan ketenteraman. Aku menenangkan jiwaku, menenteramkan hatiku dari gundah gulananya rasa permusuhan. Yang pertama. Inni uhayyi adui hina ra'ait hina ra'aitihi. Ah, hina ra'aituhu eh, baca hina ra'aituhu cuman dikarenakan nawaman diganti harakatnya. Inni uhayyi adui hina ra'aiti. Aku akan menyampaikan salam penghormatan, nama tahiyah. Aku akan menyampaikan salam penghormatan kepada musuhku ketika aku melihat dia. Ketemu musuh, sampaikan salam. Namanya tahiyah salam penghormatan muslim menyampaikan salam. Kenapa? Li alfa anni bitahiyati. Tujuannya aku meredam kejahatan dia. Aku menolak kejahatan dia dari aku dengan tahiyat tadi dengan salam penghormatan tadi. Ya, ketemu musuhnya, assalamualaikum. Hah? Dia mau jahat nggak mungkin, dikarenakan dikasih salam duluan gitu. Dia akan menyakiti antum, malu dia. Kita sudah satu poin, menang duluan dengan menyampaikan salam. Assalamualaikum. Sehat? Ya, ya Allah Bismillah anak mau pergi dulu ya gitu. dah satu langkah tuh udah menang. Dia mau jahat sama antum, pikir-pikir. Kiwong nyalami mau saya jelek sama dia. Gitu. Itu yang inginkan. Aku memberikan tahiyah salam penghormatan kepada musuhku ketika saya melihat dia. Tujuannya untuk meredam kejahatan-kejahatan dia dengan tahiyat-tahiyat tadi. wa udhirul bishra lil insani ubghiduhu dan aku akan menampakkan kebahagiaan, menampakkan raut muka gembira. Lil insani ubghiduhu kepada seorang insan yang sesungguhnya aku benci dia. Ka'annahu qad husiya qalbi masarrati seolah-olah hatiku dilapisi berbagai macam al masarat hal-hal membahagiakan saya. Seakan-akan saya ini Masya Allah bahagia, senang, hatiku dilipat, dilapisi berbagai macam hal membahagiakan. Padahal saya nggak suka sama dia, saya benci kepada dia. Artinya tidak ditunjukkan kebencian tadi. Yang dia tunjukkan kebahagiaan. Ini bukan nifak. Tolong ya, jangan, jangan salah paham. Ini bukan kemunafikan. Mukanya manis, dalamnya benci. Enggak. Lain lagi. Yang ini memang komitmen dia seperti itu. Dia akan menghadapi semua orang yang dia nggak suka, semua orang yang memusuhi dia, semua orang yang mendolimi dia dengan cara seperti ini. Air tuba diibas dengan air madu. Itu intinya. Dia jelek, saya baik. Dia jahat, saya tidak. Saya baik. Dia cemberut, saya bermuka manis. Dia melengos, saya sapa dia. Dia berusaha untuk menjauh, tidak mau mendekat, Ketika saya ketemu dia, saya dekati, saya tegur sapa, saya salami. Tujuannya adalah untuk meredam kejahatan dia. Yang kedua, menjadikan hati tentram, tenang, damai, tidak ada bara permusuhan dalam jiwa. Kalau hatinya antum itu penuh dengan bara permusuhan, sakit ya. Itu nyelekitnya di hati itu, uh, setengah mati antum. Kalau ada para permusuhan, atau bilangkan dengan cara seperti seperti ini. Ini hanya orang-orang yang betul-betul akhlaknya bagus, etikanya baik, orang baik ini. Hatinya bersih, tidak ada kebencian, kedongkolan, permusuhan, dendam kepada Ini orang baik. Barakallahu fikum. Ini yang dihasung oleh para ulama. Air tuba dibalas dengan air madu. Air tuba diganti dengan air susu. Kejelekan orang antum hadapi dengan kebaikan-kebaikan kepada dia. Dan ingat poinnya, antum punya kemampuan untuk membalas. Gitu nah, antum nggak punya kemampuan ini, ya namanya ajaz. Ini bukan sebuah keutamaan tapi sebuah kelemahan. Eh, ngatunya nggak mampu. Kalau nggak memaafkan dia pengap, hancur antum. Jadi kuncinya engkau mampu memaafkan dia, engkau punya kemampuan untuk membalas Kedoliman dia. Tapi memang antum tidak lakukan itu. Sebaliknya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini yang seharusnya ada pada kita barakallahu fikum dengan cara seperti ini Anda berwibawa gitu. Anda disegani. Hmm? Dengan cara seperti itu <clears throat> membuat dia akan semakin kecil, semakin kertil, semakin malu untuk menunjukkan kejahatan-kejahatan. Orang lain akan mengerti dengan mudah, akan tahu, oh ini orang jahat, ini orang baik. Kalau kita di Allah taala ikhlas tulus karena Allah bukan sanjungan orang tapi secara alami masyarakat akan tahu ini orang jahat ini orang baik Barakallahu jadilah orang baiknya jangan jadi orang jahatnya ingat anda punya kemampuan untuk membalas tapi tidak anda kerjakan yang anda kerjakan yang disampaikan sama beliau di sini itu yang terpuji Barakallahu dipahami ya? Ada huwa. Siapkan air madu yang banyak, siapkan air susu yang banyak. Nah, untuk mengganti air tuba yang muncul dari banyak orang Nah, <clears throat> Hada huwa. Terakhir belum membawakan ucapan syair yang lain. Kata Ma'alif "Rahimahullah taala wa ansyada Ahmadu ibnu Ubaid anil Madaini Ahmad bin Ubaid rahimahullah membawakan nasyid tentang al-madain dari al-madain ansyada itu membawakan sebuah syair Belum mengatakan wa man lam yughammid aynahu an sadiqihi wa an ba'dhi ma fihi yamut wa huwa atibu Barang siapa yang tidak pernah memejamkan matanya dari teman dia dan dari sebagian kelemahan dia, maka dia akan mati dalam kondisi dia orang yang uring-uringan marah kepada dia. Adib yang yang apa namanya yang menegur dia. Maknanya kalau ada orang yang tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang lain Dibahasakan tidak pernah memejamkan mata dari temannya Matanya melek terus gitu Micing terus Memandang, melihat kesalahan temannya Aibnya temannya Kekurangan temannya Dilihatin terus Dia akan mati yang ngenes mati dalam kondisi hatinya penuh dengan amarah, dengan bara permusuhan gitu. Mati ngenes. Sia-sia gitu. Anda percuma, Anda yang rugi. Wamal waman yatatabba jahidan kulla athratin dan barang siapa yang dengan sungguh-sungguh mujahid sungguh-sungguh mencari-cari setiap kesalahan orang, aibnya orang, ketergelinciran seorang. ya jidha. dia pasti akan mendapati aib tadi. Namanya manusia biasa. Wala wala yaslam lahu dahra sahibu. Tapi ingat sepanjang hayatmu, sepanjang hidup hidupmu tidak akan ada seorang teman pun yang selamat dari kesalahan tadi. Artinya ya pasti antum dapati aib dan pasti anda tidak punya teman, tidak punya sahabat. Sebab namanya Bani Adam tidak ada yang selamat dari dosa atau alpa atau khilaf atau aib atau cacat. Intinya ngenes kamunya yang ngenes. Dia manusia biasa Bani Adam ya Biasa salah tapi kalau kamu demikian sifat dan sikapnya, kamu akan kenes. Sehingga antum sibuk terus sibuk cari-cari aibnya orang, sibuk cari-cari kesalahannya orang. Itu kenes. Kondisi kamu itu perhatikan sekali. Hati kamu itu dipenuhi dengan kebencian, permusuhan, kedongkolan, suubon, dendam, angkara murka, itu baranya panas. Hati kamu tuh gelisah, tidak bakal tenang. Hidup kamu tuh sengsara sesungguhnya dengan cara seperti ini. Dan yakin pasti kamu dapat aib itu. Manusia biasa dia. Teman kamu tuh manusia biasa. Pasti kamu akan dapat. Kalau demikian cara kamu dalam bersahabat tidak bakal punya teman tidak bakal punya sahabat, tidak bakal punya orang yang menyertai anda dikarenakan mereka semua adalah bani Adam yang pasti salah. Kamu cari salahnya ya wis, nggak punya bolong, nggak punya konco, nggak punya teman, laka batire. Mending seperti ini. Yang real dalam kehidupan bermasyarakat, kamunya yang akan di uh, disikapi sama yang lainnya. Kamunya akan dijauhi, ditinggalkan. Kamunya dicap sebagai orang yang sayyik, jahat, jelek. Mendapatkan namanya sanksi sosial. Barakallahu fikum. Jangan dikira mereka-mereka yang bakal jatuh, kamu yang kamu yang jatuh. Dikarenakan kamu yang mencari aibnya orang lain. Barakallahu fikum. Jadi orang itu jangan ngenes kehidupannya gitu yang tentram, yang damai, yang tenang jiwanya, yang tenang hatinya, tenang pikirannya. Kayak gitu ya? Hah? Sudah uripe rekoso, uripe angel, ekonominya ngap-ngapan, setengah mati untuk bertahan hidup. Sudah kayak gitu, ini panas, Pikirannya panas, isinya permusuhan, isinya kedongkolan, isinya suubon, nyari kesalahan, tambah rekoso uripe. Gitu loh, tambah sengsara Anda itu. Jangankan yang begitu, harta orang yang punya kelebihan harta, yang punya kenikmatan hidup, ketika cara pandangnya seperti ini, rekoso dia itu tenangkan pikiran, tenangkan hati, tenangkan jiwa dengan cara ini. Jauhkan sikap dendam kepada orang lain. Gak usah dendam. Bahkan gak usah memusuhi orang. Banyak memaafkan, banyak memberi pengertian kepada orang lain, dimaafkan kesalahan dia. Sudah. Dibersihkan hati dari semua penyakit-penyakit tadi. Komitmen kasih yang bagus. Kamu berbuat baik, kepada mereka semuanya. Orang mau jahat, silakan jahat. Saya baik kepada Anda gitu. Orang dendam, silakan dendam. Saya nggak akan dendam kepada Anda. Barakofikum. Air tuba dibalas dengan air madu dan air susu. Barakofikum. Barakallahu Ingat ini hanya dimiliki sosok orang yang soleh yang bertakwa yang betul-betul baik akhlak maka kita berjuang untuk ini ya Berjuang untuk tipe yang seperti ini barakallahu Jujur saja, jujur saja Namun juga sifatnya manusia. Ya kalau dimusuhi orang ya keping ini bales. Ada orang jahat sama kita ya keping ini. <clears throat> gitu. Cuman pikir masa-masa ya, dipikir masa-masa. pertimbangan maslahat dan madaratnya anda cari kemaslahatan, cari ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, jadi orang baik dengan akhlak yang mulia barakallahu fikum. Jauhi dendam, jangan dendam. Maafkan kesalahan saudara kamu barakallahu fikum. Air tuba yang ada pada mereka kamu ganti dengan air susu yang ada pada kamu. Air kotor yang ada pada mereka kamu ganti dengan air madu yang ada pada kalian.